Penulisan hadis Penulisan hadis adalah menukil hadis dengan cara menulisnya. Hukum asal menulis hadis adalah diperbolehkan karena merupakan sarana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan Abdullah bin Amr menulis hadis yang dia dengar dari beliau. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad Hasan. Namun jika dikhawatiran mengandung bahaya yang bersifat syar'i, maka penulisan hadis dapat dilarang. Dengan makna inilah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya berikut dapat dipahami. La taktubu anni syai'an ghairal Qur'ani. Faman kataba anni syai'an ghairal Qur'ani falyamhuhu. Janganlah kalian menulis sedikit pun selain Al-Qur'an Barang siapa menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaknya dia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dan ini adalah lafat dari Ahmad. Namun jika penulisan tersebut merupakan sebab sunnah dapat terjaga dan syariat dapat tersebut, maka hukum penulisan hadis dapat berubah menjadi wajib. Dengan makna inilah kita memahami perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya untuk menulis hadisnya agar disampaikan kepada orang banyak dalam rangka mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan syariatnya kepada mereka. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari penaklukan Makkah Kemudian ada seorang penduduk Yaman yang bernama Abu Syah berdiri dan berkata, Tuliskan untuk saya, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, Uktubu li Abi Syahin. Tuliskan untuk Abu Syah. Yakni tuliskan khutbah yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat penulisan hadis Wajib memberi perhatian pada penulisan hadis karena hal tersebut termasuk salah satu di antara dua metode dalam menukil hadis. Sehingga wajib memperhatikan metode penulisan hadis, sebagaimana wajib memperhatikan metode penukilan hadis melalui lisan. Penulisan hadis memiliki dua sifat, yaitu wajib dan sunnah. Yang pertama, penulisan yang wajib adalah menulis hadis dengan tulisan yang jelas, dan terang, serta tidak menimbulkan kesulitan dan pencampur adukan. Kedua, penulisan yang sunnah adalah dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, jika nama Allah disebut, hendaknya menuliskan Ta'ala, Azza wa Jalla, Subhanahu atau berbagai ungkapan, ungkapan pujian lainnya yang jelas tanpa memakai simbol atau singkatan. Jika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hendaknya menuliskan kata Shallallahu Alaihi Wasallam atau Alaihi Salatu Wasallam dengan jelas, bukan dengan simbol atau singkatan. Al-Iraqi berkata dalam kitab Syarah Alfiyah fi Al-Mustalah dimakruhkan menulis salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan simbol atau singkatan seperti dengan hanya menyingkat dua huruf atau simbol sejenis. Dia juga berkata dimakruhkan membuang salah satu di antara salawat dan salam dan hanya menuliskan salah satunya. Jika menulis menjumpai nama sahabat, hendaknya menulis kata radhiyallahu an tidak boleh mengkhususkan salah satu sahabat dengan pujian atau doa tertentu yang dijadikan sebagai syiar bagi sahabat tersebut tersebut setiap kali namanya disebut sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Rafidah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan mengatakan alaihi salam atau karamallahu wajah. Ibnu Katsir berkata, Sesungguhnya hal ini termasuk pengagungan dan penghormatan. Dua syekh yaitu Abu Bakar dan Umar dan Amirul Mu'minin Uthman lebih pantas untuk mendapatkan penghormatan seperti itu. Adapun menyandarkan sholawat dan salam ketika nama Ali radhiyallahu an disebut selain sahabat yang lain, maka hal ini terlarang. Terlebih jika hal tersebut dijadikan sebagai syiar yang tidak pernah ditinggalkan. Dalam keadaan seperti itu, wajib meninggalkannya. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Jalaul Afham. Kedua, memberi tanda nas atau teks hadis dengan sesuatu yang dapat membedakannya dengan yang lain. Misalnya dengan menuliskan nas hadis di antara tanda kurung, pagar, atau tanda sejenis agar nas hadis tidak tercampur dengan yang lain sehingga menimbulkan kesamaran. Ketiga, memperhatikan kaidah-kaidah yang dipakai dalam membetulkan kesalahan atau melakukan ralat. Kata yang lupa tidak tertulis hendaknya disisipkan di salah satu sisi, di atas atau di bawah nas sambil diberi tanda yang menunjukkan tempatnya. Jika terdapat tambahan yang tidak berguna, maka hendaknya dihapus atau dicoret dari awal hingga akhir dengan jelas, supaya tidak menutupi tulisan di bawahnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi pembaca. Jika tambahan tersebut banyak, hendaknya dibubuhkan tanda lam alif sebelum tambahan dan tanda alif lam setelah akhir tambahan yang ditulis sedikit agak ke atas dari baris. Jika tambahan tersebut berupa pengulangan kata, hendaknya kata yang terakhir dicoret. Namun jika masih ada hubungan dengan kalimat sesudahnya, hendaknya kata yang pertama yang dicoret. Misalnya pengulangan kata abdun pada kata Abdullah atau kata imruun pada kata imru'un mu'minun. Maka dalam hal ini yang dicoret adalah kata yang pertama. Yang keempat, tidak memisahkan dua kata dalam dua baris berbeda jika pemisahan tersebut dapat merusak makna. Misalnya ucapan Ali radhiyallahu an Basyira qatila bani Safiyata yakni Az-Zubairu bin Nar Bashir qatila bani Sofiyata yakni Az-Zubairu bin Nar. Berilah kabar gembira kepada orang yang membunuh Ibnu Sofiyah yaitu Az-Zubair bahwa dia dalam neraka. Tidak boleh meletakkan kata Bashir di baris tersendiri dan Ibni Safiyata bin Nar di baris yang lain. Yang kelima, <clears throat> menghindari simbol atau tanda kecuali berbagai simbol yang sudah terkenal di antara para ahli hadis. Di antaranya adalah ta nun alif nun alif dal sa alif sebagai tanda dari kata sana dan dibaca sana huruf hamzah nun alif hamzah ra alif atau hamzah ba nun alif <clears throat> sebagai tanda dari akhbarona dan dibaca akhbarona huruf ko adalah tanda dari kola dan dibaca kola kata kola ini seringkali dibuang tanpa diberi tanda <clears throat> akan tetapi tetap diucapkan ketika dibaca misalkan ucapan Al-Bukhari hadasana Abu Ma'marin Haddasana Abdul Warisi qala Zaidun haddasani Mutarrif Abdul lah an Imrana qala Qultu ya Rasulullah Fima ya'malul amiluna Qala kullu Muyassarun lima Kulikolah Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami <clears throat> Abdul Waris telah menceritakan kepada kami Zaid berkata Mutarif bin Abdullah telah menceritakan kepadaku dari Imran dia berkata Aku bertanya Wahai Rasulullah untuk apa setiap orang beramal? Beliau menjawab setiap orang akan dimudahkan menuju takdir yang diciptakan baginya Kata kola dibuang di antara para perawi tersebut namun tetap dibaca sehingga dibaca Qala al Hattasana Abu Ma'marin Kala hattasana Abdul Warisi kala, kala Zaidun hattasani Mutarrif ila akhir. Ha adalah tanda untuk melambangkan perpindahan dari satu sanat ke sanat yang lain jika sebuah hadis memiliki sanat lebih dari satu. Baik perpindahan tersebut di akhir sanat atau di tengah-tengah sanat. <clears throat> Tanda ini diucapkan sesuai dengan tulisannya yaitu h. Contoh perpindahan di akhir sanad adalah ucapan Al-Bukhari. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana bin Ali Aliyata an Abdul Aziz bin Suhaib bin an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam ha wa haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu an Qatadata an Anasin qala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Yakub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Aliyah telah menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha demikian pula Anas telah menceritakan kepada kami dia berkata Syuh, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari kota Dah dari Anas ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada ayahnya anaknya dan semua manusia contoh perbedaan di tengah-tengah sanad adalah ucapan muslim kutai Kutaibatu banu Sa'idin qala sana Laisu ha wa sana Muhammad ibnu Ramhin sana Laisu an Nafi'in an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu kala ala kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih Wal amirul ladhi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih wa rajulun ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in ala mal li sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi Kutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Lais telah menceritakan kepada kami, Ha, demikian pula Muhammad bin Ramah telah menceritakan kepada kami, Al-Lais telah menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Amir adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin atas anggota keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya, dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya.